Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Yuhibbul at tawabina wal mutatahhirin الحمد لله الذي اختار من عباده الأتقياء وعد لهم الجنة والصلاة والسلام على الرسول الكريم إمام الأتقياء حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا من فتنة الحياة وفتنة الممات واحشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وأدخلنا الجنة معه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang sungguh mulia ini. Mulia karena acara ini adalah untuk mencari sesuatu yang sangat mulia yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya bahwa ada sedikit mukaddimah sebelum pembacaan kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang baik ada masalah menyusui. Kemudian mukaddimah rukun salat qalbi dan qauliyah. Jadi belum sempurna. Belum selesai ya. ada rukun sholat. Kewajiban sholat itu ternyata sedikit ya, cuma tiga. Rukun qawli, rukun kolbi, yaitu niat dengan hati. Yang kedua adalah rukun qawli yang diucapkan dengan lidah kita. Yang ketiga adalah rukun fi'li yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi ada tiga. Masing-masing ada isinya. Niat satu. Yang pertama rukun kolbi cuma satu saja. Tujuannya kita bagi-bagi seperti ini agar mudah untuk dihafal. Keluar dari majlis langsung bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Jadi kewajiban dalam sholat itu ada kewajiban sebelum sholat dan di saat sholat. Sebelum sholat namanya syarat. Sudah kita bahas mulai bersuci, menutup aurat, ngadep keblat dan lainnya. Di dalam sholat ada ada tiga saja, nggak banyak. Sholat sepanjang itu kewajibannya cuma tiga. Yang pertama adalah rukun kolbi, yaitu kewajiban hati. Kewajiban hati artinya yang harus dihadirkan di dalam hati kita, yaitu niat. Sudah jelas, kemarin kita bahas Niat tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa saja, apa saja Allah faham. Kemudian setelah itu rukun qawli yang harus diucapkan oleh lidah kita. Yang pertama takbiratul ikhram, yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan bismillah termasuk bagian ayat-ayatnya. Kemudian setelah itu membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ saja wajibnya. Selebihnya kama sholaita itu adalah tambahan. Yang kelima adalah assalamualaikum warahmatullah selesai. Itu dari ucapan. Itu pun sudah kita sebutkan kemarin adalah yang mampu. Kalau belum tidak mampu termasuk sebelum kita berangkat di sini ada seorang mualaf baru masuk Islam di rumah ya. Dia belum bisa apa-apa. Tapi jelas bersih dosanya. Tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Repot mengucapkan asyhadu allah ala susah. Bagaimana akan membaca Fatihah? Enggak mungkin. Apakah tidak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Caranya gimana? Semampunya. Bisa Fatihah, Fatihah. Kalau enggak bisa, ya bisanya. Kalau enggak bisa, ya dengan dikir saja. Cukup dengan dikir. Allah, Allah boleh. Jadi, Fatihah itu bagi yang mampu. Baca tasyahud at-tahiyat bagi yang mampu. Nah ini adalah rukun qawli yang harus diucapkan. Kemudian ada rukun fi'li. Yang harus dilakukan. Satu, berdiri. Yang bisa ternyata. Yang nggak bisa boleh duduk. nggak bisa duduk boleh baring. nggak bisa baring boleh telentang. nggak bisa telentang boleh dalam keadaan apa saja. Boleh dengan menggerakkan anggota tubuhnya dengan isyarat, dengan pelupuk matanya boleh. Jadi sebisanya nggak ada orang nggak bisa sholat. Kalau ada orang nggak yang nggak bisa sholat yang salah ustadznya itu. Sudah begitu saja. Berdiri setelah itu ruku. Setelah ruku iktidal. Setelah iktidal sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu sujud lagi. Setelah sujud lagi, duduk tahiyat akhir waktu mau salam. Ulangi, berdiri, ruko, iktidal, sujud. Bayangin saja waktu kita duduk di antara dua sujud, sujud lagi, Duduk terakhir waktu tasyahud. Berarti berapa? Tujuh. Hafal ya? Itu saja dalam satu rokaat. Nanti diulang-ulang kalau dua rokaat, tiga rokaat. Itu kewajiban kita di dalam sholat. Sangat gampang. Berarti kalau kita hitung, satu rukun qalbi. Ditambah lima rukun qoli. Dapat berapa? Enam. Tambah tujuh berapa? Dua. Tiga belas. Baik. Setelah 13 ada tambahan tumak ninah. Itu diam. Maksudnya diam sejenak. Waktu rukuk. Tumak ninah saat rukuk. Tumak ninah saat iktidal. Tumak ninah saat sujud. Tumak ninah saat duduk di antara dua sujud. Tumak ninah di antara sujud lagi. Di saat sujud lagi. Tumak ninah itu diam sejenak. Kalau orang sujud begini. Ini sudah tumak nina. Kalau begini kayak orang matuk itu nggak tumak nina, nggak sah. Jadi sujud sejenak, plek. Allahu akbar. Paling sedikitnya tumak nina membaca subhanallah, kayak begitu. Sempurnanya adalah subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali. Tiga kali saja ya kalau jadi imam. Kalau kita jadi imam, baca tasbihnya, dikirnya tiga kali. Subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kalau kita jadi imam. Kalau sholat sendiri boleh lebih dari itu. Kalau jadi imam, jangan lama-lama. Lebih dari tiga sudah nggak sunnah lagi. Tapi kalau sholat sendiri mau dipanjang-panjangin dengan doa mah enggak. Karena sujud rukun tawil. Boleh kita lama-lama dalam sujud. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sama orang jadi imam, jangan. Itu nyiksa orang tuh. Kalau mau pamer sholat, jangan di masjid. Ya, pamer kepada Allah. Di kamar kalau pengen lama-lama sholat. Ini Rasulullah marah kalau ada orang berlebih-lebihan di dalam sholat panjang-panjang. Maksudnya itu sujud sunnahnya tiga kali. Kalau sudah lebih dari itu, enggak lagi. Tapi kalau sholat sendiri, mangga. Yang lama. Boleh. Itu adalah rukun di dalam sholat. Dan selesai sudah. Kita sudah bisa melakukan sholat sangat gampang ya. Hampir tidak. Mungkin ya. Ini bukan untuk kita sebetulnya. Karena kita harus menjadi ustadz buat yang lainnya. Jadi kalau ngajari orang, dibedakan. Kalau anak-anak kecil mah ngajarinya mulai dari kabiro walhamdulillah. Tapi kalau orang dewasa yang mendesak harus sholat segera, kita ajari itu saja. Berarti berapa, berapa tadi? Eh, tumak ninah dalam rukuk, tumak ninah dalam iktidal, tumak ninah dalam sujud, tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian tumak ninah di dalam sujud lagi lima. Tiga tambah lima berapa? 18. Ya. Tapi kalau caranya begini insya Allah mudah menghafal. Daripada di rukunnya sholat ada 18. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Dijamin gak hafal lah gitu. Jadi inilah cara guru kita ngajari. Itu keluar, orang keluar dari majlis itu sudah bisa punya rekaman. Oh begitu cara ngafalnya. Jadi gampang. Dicicil 1, 5, 4, 5. berapa tadi? 12, eh, 7, kemudian 5. Selesai. Hafal. Jadi kita nggak usah pakai buku kalau ngajar begitu ya. Pakai ngira. Kalau pakai buku lupa nanti. Santrinya ngantuk, nanti tidur. Jadi kalau sudah begitu langsung. Jadi yang ngantuk langsung dicolok begitu nanti kalau ngajar anak-anak kita ini. Anyway, itu adalah sudah selesai rukunnya sholat. Selebihnya, Sami Allahu liman hamidah sunnah. Allahu Akbar sunnah. Selain takbiratul ihram ya. Kabirau sunnah. Rabbi firli sunnah. Artinya kalau sunnah, selagi kita bisa harus dibaca. Apa selagi kita bisa sebaiknya dibaca karena pahalanya gede itu semuanya. Ini adalah kewajiban-kewajiban kita di dalam sholat dan insya Allah setelah sholat nanti kita pindah bab puasa, bab yang lain-lainnya sedikit demi sedikit ada gambaran umum tentang fikih-fikih. Baik, kita akan lanjutkan tentang uh, hikmah. Al-hikmah ar-rabi'atu wal-ishruna. al hikmah ar-rabi'atu wal-ishruna. Hikmah yang ke-24. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila anqal la tastaghrib wuqu'al akdari ma da ma damat Madumta mestinya. Madumta. Ini salah ketik kayaknya. La tastaghribuku al-akdari madumta. La tastaghribuku al-akdari Jangan engkau heran wuku al-akdari terjadinya kekotoran, kekeruhan, kerupekan. Akdar itu macam-macam maknanya. Akdar itu sesuatu yang menjadikan tidak nyaman. Jangan heran akan terjadinya sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik, kotor, Madum tafihadhi dar selagi engkau masih ada di dar ini, dunia ini. Fa innaha sesungguhnya dunia ini ma'abrazat tidak menampakkan illa kecuali ma huwa sesuatu yang mustahak wasfiha sifat yang semestinya disandangnya. wajibu na'tiha dan sifat yang wajib yang wajib dimilikinya. Maksudnya Jangan heran engkau akan terjadinya kesusahan, kesumpekan selagi engkau masih ada di dunia ini. Sebab apa yang ditampakkan oleh dunia ini tidak lain adalah sangat sesuai dengan sifatnya dunia. Disebutkan bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Tempat ujian, bukan tempat enak-enakan. Bahkan seenak-enaknya dunia ini ada ancaman tidak enak. Mungkin barangkali apa bayangan kita yang paling membahagiakan? Urusan dunia. Apa kira-kira? Mungkin pertemuan suami istri? Saling mencintai? Lihat, ancamannya apa? Berakhir salah satu mati dan harus seperti itu. Nggak ada selamanya. Sebaik-baiknya ada ancaman ketidakindahan. Itu di dunia. Dan memang dunia seperti itu. Seenak-enaknya. Keadaan dunia ini ada menuju kepada sesuatu yang ia tidak suka kalau masih di dunia. Bahkan proses hidup kita pun begitu. Mulai dari kecil, akhirnya seseorang menemui masa-masa kekar, gagah, seger, tapi lambat laun keriput ini kulit. Mata mulai kabur, jalan pun mulai bungkuk, langkah tertatih-tatih. Lihat, itu kita. Selagi masih di dunia begini. Selalu begitu. Apa yang paling puncak kejayaan dalam ekonomi? Lihat, akan menemui nanti satu kehancuran. Itu urusan dunia. Jadi tidak ada. Bahkan bahasa kita nggak abadi dunia ini. Memang begitu. Al-Quran menyebutnya. Bakal hancur, bakal ini. Dan seenak-enaknya adalah ada batasnya. Sehingga dibuat oleh Allah yang sebedemikian rupa. Dunia ini itu memang agar orang ahli akhirat ini nggak kerasan di dunia. Yang kerasan di dunia itu hanya bukan ahli akhirat. Jadi kalau orang ahli akhirat rindunya nanti surga. Ingin kehidupan bahagia di akhirat. Jadi dunia ini pengen segera ia lalui secepatnya. Dan memang cepat. Ada harapan. Tapi kalau orang tidak punya kepercayaan dengan akhirat, hidup di dunia ini adalah hidup yang tersiksa sebetulnya. Dibayangkan, digambarkan, jika ada dua orang, sama-sama berjalan di sebuah gua, di gua. Gelap gulita. Yang satu berkeyakinan bahwa di ujung sana ada pintu keluar. Yang satu lagi tidak meyakini itu. Bahkan dia berkeyakinan buntu sana. Di saat berjalan, lihat. Beda ini cara berjalannya, biarpun sama-sama dalam kegelapan yang berkeyakinan di hadapan sana di ujung perjalanan sejauh manapun jika yang berkeyakinan ada lobang nanti di sana ada yang lebih luas maka optimis dia di dalam menjalani hidup ini ingin mencari ingin berjalan hingga sampai kepada ujung gua lalu dia lolos tapi yang tidak meyakini di sana ada lobang bisa saja dia duduk di sini apa artinya aku harus pergi ke sana Kalaupun pergi ke sana pun nanti di sana ujung-ujungnya adalah buntu. Lebih baik saya duduk di sini. Jadi ahli iman berkeyakinan bahwa setelah perjalanan ini ada satu tempat yang luar biasa dan itu darul jaza tempat balasan akhirat. Makanya ahli iman optimis hidupnya. Dia menanam, dia berusaha membuat kebaikan. Karena apa? Ada kehidupan yang luar biasa di sana nanti setelah kehidupan dunia. Tapi yang tidak berkeyakinan tentang itu semua, lihat, di dunia akan berbuat macam-macam. Dipikir kebahagiaan yang sesungguhnya hanya di dunia. Segala kejahatan ia lakukan. Kebrutalan, dolim kepada sesama. Kejahatan dilakukan karena dia adalah seperti orang yang di dalam gua tadi. Ya beginilah kehidupan di dunia ini saja. Gak ada akhirat nanti. Maka, semakin orang itu yakin pintunya keselamatannya adalah di depan, semakin bersemangat dia mencari pintu sana. Tapi begitu juga, jika keyakinannya itu tipis, jalannya pun lambat. Jalannya lambat. Padahal tahu di dalam perjalanan ini sumpek rupek di dalam dunia ini akdar, capek. Tapi karena keyakinannya tentang akhirat ini kurang yakin, maka berbeda. Semakin yakin, jalan di akhirat ini semakin kuat. Jalan di akhirat ini bisa kita gambar, kita contohkan macam-macam mau ngaji, mau ibadah, mau ini. Sebagian orang itu keyakinannya kepada hari akhir itu besar, kemudian keyakinannya bahwasanya perjalanannya ini penuh duri, di sini mungkin banyak kala jengking, mending jalan cepat daripada saya kepleset kena zina, kepleset makan haram, kepleset ini. Saya harus giat menuju akhirat, maka jalannya cepat karena ada iman di situ. Lain ini digambarkan oleh Ibn Atta'illah asalkan dari Di dunia ini ya seperti ini. Seperti di dalam gua yang gelap. Apapun bentuknya. Manusia di sini ada dua macam. Yang punya keyakinan dia akan berjalan. Lah ahli iman lihat. Solatnya rajin. Sedekah rajin. Masya Allah. Jadi tidak ingin dia itu menikmati dunia ini. Karena ini bukan tempatnya untuk enak-enakan. Di sini adalah darul ibtila, tempat untuk dia itu diuji. Dan kalau tempat diuji ini ada batasnya. Ujian ada batas ya. Dua hari ujian, besok lulusan kan. Dapat gelar kan begitu. Setelah lulus. Nah lulusannya nanti. Kalau darul jaza ini adalah balasan nanti luas. Surga. Madum tapi hadidar selagi engkau masih ada di dunia ini, anda engkau itu berada di dalam cobaan yang berat. Karena cobaan-cobaan yang engkau temui ini memang sesuai dengan sifatnya dunia. Maka dari itu sadarlah. Jangan enak-enakan di dunia ini. Maka bersegeralah kepada pengampunan Allah bersegeralah kepada amal baik wasari'u ulama, magfiratin mir rabbikum bersegeralah engkau untuk mendapatkan pengampunan Allah karena engkau di sini ujian agar cepat lulus hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala jadi sifatnya dunia ya semacam ini ada ujiannya akan tetapi ada orang yang lebih senang di dalam dunia ujian pengennya di bangku ujian padahal sumpek ya di ujian itu ya Waktu kita sekolah, sumut. Pengennya segera beres dan lulus. Kan begitu. Kalau mau lulus ya harus rajin ya. Kalau gak rajin gak bisa. Ini ujian. Jadi di dunia ini adalah ujian. Tempatnya kita itu diuji oleh Allah. Tinggal kita nanti tekun gak kita di dalam mengerjakan soal-soal yang ada di dunia ini. Dan jawabannya sudah diberikan oleh Allah. Pedoman dari Nabi Muhammad SAW. Kita diuji, bahannya, materinya diberi oleh Allah. Ayo rajin sholat, ngaji, kenal ulama, menjauhi kemaksiatan, itu adalah materi-materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen lolos kerjakan itu semuanya. Tapi yang tidak pernah kenal materi dari Allah, tidak pernah kenal bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala atau orang itu tahu bimbingan dari Allah tapi tidak pernah mengambilnya, itulah orang fasik. Itulah orang munafik. Ngerti ilmunya tapi tidak pernah mau mengerjakannya. Ya nggak bisa. Biarpun cerdas maka dia jadi goblok ya. Jadi tidak beda dengan ujian waktu kita sekolah. Cerdasnya kayak apa tapi nggak mau make ya. Satu tambah satu dia jawab lima. Biarpun cerdas tetap nol nanti. Harus tahu. Makanya di sini juga ada maknanya. Ilmu sebanyak apapun belum tentu belum tentu ada gunanya kecuali meyakini bahwa keselamatannya adalah dengan cara mengamalkan ilmunya. Orang mengumpulkan ilmu maka, wah oh, banyak. Kalau tanya Al-Quran hafal, hadis Nabi ribuan hadis, hukum apa tahu semuanya. Tapi dia tidak meyakini bahasanya keselamatan kelulusan dalam ujiannya itu adalah dengan mengamalkan ilmunya. Maka ketahuilah dia pun biarpun ngerjakan soal karena tidak mempercayai ilmunya tadi yang bakal menyelamatkan bakal menjadikan dia lulus maka dia jawab asal-asalan ngulangi dia ya di DO itu nggak bisa masuk wilayah surga Allah Subhanahu wa taala ini yang digambarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari kalau disebutkan dalam masalah ujian-ujian luar biasa banyak ayat-ayat Al-Qur'an misalnya disebutkan bahwa Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mati hidup diciptakan oleh Allah untuk nguji kita ini. Artinya ujiannya adalah sejauh mana keyakinan kita tentang kehidupan dan kematian. Keyakinan seperti apa? Yakin kita hidup. Bukan itu maknanya. Kehidupan kita di dunia ini sebatas apa? Seperti digambarkan Rasul, Nabi sebatas orang lewat mampir minum. Kalau dia meyakini seperti itu, maka dia tidak akan duduk enak-enakan di situ. Dia akan berusaha untuk segera sampai kepada tujuannya. Kematian, yakini kematian ini. Karena ini ujian dari Allah bahwa kematian pasti tiba dan aku akan melewatinya, maka aku harus mempersiapkannya. Kematian. Aku harus mempersiapkan kematian untuk mati. Yang tidak mempersiapkan dia akan bingung. Tidak punya amal. Akan tapi benar seperti dikatakan oleh para ulama, sesuatu yang pasti akan tapi seperti sesuatu yang sangat diragukan. Itu adalah kematian. Kalau orang ditanya, mati tidak kamu nanti? Semuanya menjawab, bakal mati. Tapi tingkah laku kita ini kayak orang yang tidak mati. Ya ini. Padahal kalau ditanya, mati. Kalau ditanya, kamu bisa menjamin hidup sampai besok? Jawabnya, wah nggak tahu saya. Artinya mungkin saja kita mati nanti malam. Tetapi keyakinan kita ini seolah-olah tidak berarti. Tinggal laku kita seperti orang yang gak mati-mati. Tobat saja nunda-nunda kan. Kalau seandainya ada berita. Besok pagi mati. Eh, insya Allah semalam tahajud, istighfar, gak tidur ya. Iya. Kalau seandainya dikasih tahu besok itu mati. Maka ada suatu ketika ada orang diponis sama dokter ya. Tiga bulan lagi meninggal. Kalau benar bener itu fondes dokter, enak ya. Masih lama, tiga bulan. Yang nggak ada fondes dokter nih, bisa-bisa besok mati kan? Kalau benar fondesnya dokter, tiga bulan tinggal siap-siap dia. Berbanggalah, senanglah engkau jika di fondes dokter, tiga bulan lagi mati. Lumayan masih bisa mempersiapkan tiga bulan ini. Yang lagi maksiat mati, kelekek gitu loh ya. Musibah itu. Jadi di sini, kematian ini akan tiba yaitu untuk kita melewati dunia ini. Yaitu pintu kematian itu. Kematian itu pintu daripada dunia yang penuh godaan ini, yang penuh fitnah ini. Fitnah di dunia ini sampai siapapun fitnah. Istri fitnah buat suami bisa, suami fitnah buat istri bisa, anak fitnah buat orang tua ada, sahabat fitnah. Ini bisa saja jadi siapapun yang bersama kita bisa saja menjadikan sebab masuk neraka. Seperti halnya siapapun yang bersama kita bisa menjadikan sebab masuk surga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Sebagian dari kamu ini adalah ujian. Ujian kita ini ujian. Maka orang cerdas adalah dia ingin mencari teman yang bisa membantu dirinya lolos dalam ujian. Itu orang cerdas. Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berkawan. Ini harus kita pikirkan karena memang di antara kita ini adalah ujian dari Allah. Anak. Kita jadikan bagaimana anak kita itu menjadikan sebab kita itu lolos dalam ujian ini. Cari pasangan, istri. Istri jangan hanya asal perempuan, tapi istri yang sekiranya bakal menjadikan kita selamat dalam ujian ini bagaimana? Dunia ini seperti ini. Ujian, ujian, ujian. Baik. Kemudian ujian dari Allah itu adalah bukan saja yang jelek-jelek. Tidak. Baik. Kadang-kadang terlihat baik. Dalam Al-Quran disebutkan. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ kami akan menguji engkau dengan hal yang tidak baik dan hal yang baik. Subhanallah. Yang baik ternyata ujian diberi oleh Allah nikmat fulus kathir, banyak duit. Nah, ujian yang susah ini ternyata kok nikmat dari Allah. Ujian berat itu nikmat dari Allah. Kalau orang dikasih sakit jantung baru-baru nangis Allah, Allah, Allah. Begitu ya? Tapi kalau dikasih nikmat lupa. Rencananya habis maksiat di sini besok di mana lagi? Jadi ternyata ujian dari Allah yang berupa kenikmatan dunia ini lebih melalaikan daripada ujian yang namanya sakit kekurangan. Dan sungguh alangkah banyaknya. Maka siap-siaplah kita ini adalah untuk menjadi orang yang lulus siapapun kita. Di saat diuji dengan syar, dengan kejahatan. Ada orang Diberi oleh Allah kefakiran, tambah enggak sholat. Waduh, kasihan bener tuh ya. Tambah mabuk, tambah enggak ini. Padahal sudah dia di sisi dunia tidak diberi. Ini ujian dengan syar. Ada orang diuji Allah, diberi oleh Allah mobil ada, pembantu lengkap. Sopir ada, ngaji enggak bisa. Enggak mau hadir pengajian, sholat susah. Lah ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu benar-benar dunia ini adalah tempatnya ujian. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Atul as dari Latas takribuku al-aqdar. Jangan heran kalau terjadinya sesuatu yang tidak enak. Kelihatannya baik tapi ternyata menjerumuskan. Selagi madum tafi hidar, selagi engkau masih ada di dari dunia di dunia ini karena semua yang tampak ini adalah sangat sesuai dengan sifatnya dunia menggoda, menggiurkan, menjerumuskan hanya orang yang dicintai oleh Allah saja yang selamat daripada itu semua, daripada godaan-godaan itu semua. Kemudian di dalam memahami masalah dunia ada sebuah riwayat memang tidak sahih tetapi maknanya benar kalau hubbud dunya itu ra'sukul li khati'atin ya Maknanya kalau orang sudah mencintai dunia itu adalah pokok kesalahan. Ibn Atta'illah dengan tegas menyebutkan akdar. nggak ada baiknya ini. Kotor. Dunia ini adalah kotor. Baiknya pun bisa kotor. Baiknya dunia adalah kotor. Dan nyata dunia ini jangan dikatakan dunia ini tidak ada. Ada. Dan diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah dunia untuk menguji kita. Kalau sudah hati kita sudah terikat dengan cinta dunia, maka ketahuilah kejahatan apa yang tidak bakal dilakukan. Makanya ada di dalam memerangi dhammud dunia. Nabi Muhammad menjelaskan tentang hinanya dunia. Dan itu pun yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia ini. Dalam hadis sahih, wallahi demi Allah Innila ahsya alaikum antusyriku. Aku tidak takut kepadamu itu bakal jatuh syirik. Nggak terlalu takut Nabi Muhammad itu kalau umatnya jatuh syirik. Memang syirik ada, tapi sedikit. Jangan dibanyak-banyakin, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Nggak itu, Rasulullah nggak takut itu. Ada syirik, orang murtad keluar dari Islam. Ada orang syirik, tapi tidak terlalu banyak. Inilah akhsha alaikum wallahi Nabi Muhammad bersumpah demi Allah. Wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku la akhsha tidak takut alaikum antusyriku aku tidak takut engkau itu bersyirik. Wah ini sudah sumpah Nabi Muhammad. Makanya jangan khawatir gak ada orang syirik insyaallah di jamaah masjid ini. Jangan terlalu didengar kalau ada orang berkata dikit-dikit syirik itu ah, bermasalah itu. Enggak, Nabi Muhammad mengatakan inilah akhsha alaikum, tidak takut kepadamu itu jatuh pada syirik. Walakinni akan tapi aku akhsha takut alaikum kepadamu an tanafasu fiha untuk berlomba-lomba atau tatanafasu fiha berlomba-lomba rebut fiha dalam urusan dunia. Nah, ini yang ditakutkan. Kalau ini wah luas ustad dengan ustad rebutan. Rebutan apa? Jadi khotib Jumat, khotib hari raya Idul Adha berantem rebut Rebutan jadi ketua yayasan, ketua DKM ada ustad. Mulai dari ustadnya ada godaannya di sini. Saudara rebutan warisan berantem, ya. Jadi ini urusannya. Yang ditakutkan oleh Rasulullah ya ini. Masya Allah. Kalau sudah urusan dunia ini Masya Allah hampir Kalau sudah ada cinta semuanya dosa dilakukan Bohong dalam jual beli Bohong dalam jual beli Tidak segan-segan mengambil miliknya orang Ada yang menjual kehormatannya Ada semuanya ini gara-gara urusan dunia ini Sehingga lebih senang kepada yang haram Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah kalau masalah syirik, Masya Allah dijaga ahli iman ini semuanya. Ahli iman, ahli iman, ahli iman. Akidahnya sudah benar. Jadi bukan urusan syirik. Tapi ini lihat. Akdar kotoran dunia ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Yang dibangga-banggakan, yang direbutkan. Alhaakumut takathur. Telah melalaikan engkau semua at berbangga-bangga. Banyak-banyakan. Banyak itu bukan dari segi jumlahnya. Bukan segi kuantitasnya. Akan tapi banyak-banyak ini adalah hatinya yang menggedekan. Telah melalaikan engkau semua berbangga dengan dunia. Biarpun orang fakir. Fakir bangganya dunia sudah. Lihat gengsi pakai begini, HP kayak pisang digojlok bingung, akhirnya harus ganti, utang, utang nggak bisa bayar, ditagih pusing, nyopet akhirnya. Nah itu sama. Jadi mengikuti budaya-budaya begitu ini karena berbangga-bangga dengan dunia, lah itu sumber kejahatan. Padahal digambarkan oleh Nabi Muhammad kalau sudah orang dengan kenaah dengan kesederhanaan, artinya apa? tidak begitu peduli dengan dunia ini yang menggiurkan, ya sudah, aku ambil secukupnya. Kalau diberi oleh Allah yang banyak, dia akan berpikir untuk apa? Karena ini adalah tidak baik, harus aku gunakan yang baik. Dan alangkah banyaknya para kekasih Allah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberi oleh Allah kekayaan, tapi kekayaannya untuk apa? Untuk perjuangan Nabi Muhammad. Di zaman ini pun masih banyak orang yang diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah pangkat, selalu berpikir bagaimana agar kekayaanku ini manfaat untuk agama Nabi Muhammad. Ada? Itu artinya meremehkan dunia. Lihat, capek nyarinya ya, bayangkan. Capek nyarinya 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Digunakan untuk masjid. Bayangkan untuk membelikan tanah pesantren misalnya. Tanah pesantren 400 sudah kerja berapa hari itu ya? Karena dunia itu rendah bagi dia maksudnya. Biarpun tidak diucapkan, dia masih punya dunia yang lainnya. Tapi orang mudah melepas dunia itu karena menganggap itu akdar. Bukan sesuatu yang mulia. Sehingga, ya sudah, untuk masjid. Mulia nanti di hadapan Allah. Biarpun 5 ribu kalau kita gedekan. Oh sayang, Lima ribu diciumi. Allah, Jangan capek kerjanya. Uh. Lihat, karena disayang, dimanja, menganggap ini gede. Allah kumutakatur Itu orang-orang yang sengsara. Lalai itu. Melalaikan dia bangga-bangga dengan dunia. Nah ini Masya Allah. Nah itu yang disebutkan oleh Ibn Atta'il As-Sakandari luar biasa. Jadi apa yang ada di hadapan kita, dunia yang kita saksikan ini, kalau kita tidak lewati dengan kecerdasan, kita akan terhenti. Akan tapi ketahuilah, di ujung perjalanan sana, itulah akhirat. Bukan di dunia ini. Semua orang sebetulnya tahu kalau diajak berpikir, tapi hawa nafsu. Ketahuilah, rumah megah yang anda bangun, itu berapa tahun lagi anda tinggal. Anda tinggal di situ coba. Bapak-bapak yang umurnya ya sama dengan kami sajalah, jangan terlalu tua-tua. Itu berapa jatahnya tidur di tempat itu? 40 tahun kalau dapat ya. 30 ya untung-untung ya. Setelah itu mau di mana kita? Ditinggal itu semuanya. Akdar. Dan tidak akan kita bawa. Rumah kita tidak kita bawa. Tanah luas kita tidak kita bawa. Kalung yang ibu timbun gak dibawa. Semuanya tidak dibawa. Yang dibawa apa? Ya Allah yang dimasukkan ke keropak masjid itu. Aduh kalau ngerti gitu saya nggak pakai lima ribuan. Masa nyumbang saya cuman begitu. Nah ini kalau ngerti. Dan itu adalah ditemui oleh orang, eh, dirasakan oleh para kekasih-kekasih Allah. Sayyidina Abu Bakar as orang yang paling kaya raya. Semuanya untuk Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad bingung. Dan untukmu mana wahai Abu Bakar? Untuk keluargamu mana? Allah dan Rasulnya. Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi di saat seperti itu. Makanya kalau ada orang bersedekah atau infak dengan segera itu lebih bagus daripada esok. Hari ini 100 ribu lebih bagus daripada besok 10 juta loh ya. 10 juta nanti oh enggak, baik sekarang 100 ribu. Pasti jelas dikeluarkan 10 jutanya entar. Belum lagi entar mau pergi ke ATM, mau transfer, tak tahunya apa. Hei eh, ada tawaran barang bagus nih. Ini buat ini prospektif ini mau dijual lagi ini. Wah. Iya ya entar aja kalau sudah untung lagi nanti saya sumbang lagi ya. nanti enggak jadi ya. Banyak itu. Itu yang gede, yang kecil 10 ribu mau ngeluarin di sini nggak jadi, entar aja. Eh di luar bakso, bakso. Ah, enak beli bakso dulu. Makanya al-mubadarah bersegera mau menyampaikan kebaikan itu penting. Inilah karena apa? Itu sebetulnya merendahkan dunia ini. Eh, yang penting adalah di akhirat. Biarpun tidak diucapkan itu. Biarpun tidak diucapkan karena menganggap ini dalam nggak ada nilainya di dunia. Maka aku butuh untuk aku petik nanti di akhirat. Itulah hikmah yang disampaikan Ibn Atul Asagandari. bahwasanya Jangan heran kalau kamu di dunia ini menemukan hal-hal yang semacam itu. Sesuatu yang tidak menyenangkan hakikatnya. Maka jangan terlalu nyaman di dunia ini. Berjuanglah untuk akhirat kaya untuk akhirat, sehat untuk akhirat, berpangkat untuk akhirat. Inilah yang manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi jadi apapun kita, ketahuilah bukan di sini tempat kita. Tempat kita adalah nanti setelah kehidupan ini, yaitu di hari pembalasan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hasan al Jaja. Kami persilahkan kepada hadirin yang mau bertanya. Bapak-bapak. Ibu-ibu ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat Bu ya, uh, saya mau tanya tentang maraknya sumpah pocong. Apakah ada hubungannya dengan uh, agama kita? Dengan? Sumpah pocong. Apakah ada hubungannya dengan? Pocong. Iya. Sumpah pocong. Hah? Sumpah pocong. Sumpah pocong. Iya. Apakah ada di agama kita gitu hubungannya dengan agama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada sedikit yang perlu saya pertanyakan masalah niat dalam sholat. Apakah niat sholat itu e, dimulai ketika kita masuk ke pekerjaan sholatnya? Apakah niatnya itu sebelum wudhu pun udah niat? Apakah sudah termasuk? Pertama itu, kedua ini mensikapi dari jeleknya dunia e, itu sangat kotor sehingga kalau orang yang sudah paham ya tidak terlalu cinta dunia. Seberapa persenkah kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat? Pada satu keterangan katanya kapling untuk orang yang dapat nikmat di akhirat itu lebarnya 700 perjalanan dunia. Jadi seberapa itu? Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Yahya. Eh, saya mau tanya bahwa sering sekali bahwa di kolam atau eh, di bak mandi itu untuk wudhu yang kurang dari dua kola ternyata sering kotoran cecak atau tai cecak. Jadi kira-kira bagaimana karena sering dikuras ada lagi kemudian dikuras lagi bagaimana menurut e, Buya bahwa apakah itu termasuk najis atau sah atau tidak wudhunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang makmum masbuk. Uh, saya mungkin lebih cerita terlebih dahulu. Uh, ketika itu saya sebagai makmum masbuk dengan teman saya. Kebetulan ketinggalan dua rakaat. Setelah sang imam salam, lalu teman saya uh, melanjutkan makmum kepada saya. Artinya mundur selangkah e, melanjutkan makmuman. E, barangkali minta penjelasannya apakah hal tersebut e, dibolehkan atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat wabarakatuh. ibu Ibu, sudah cukup bismillah. Satu-satu. Pertama masalah sumpah pocong. Sumpah ada di dalam Islam, tapi pocong itu yang nggak benar. Pocong itu itu kan keyakinan yang dibangun oleh khurafat. Ada khurafat yang tidak boleh kita ikuti roh gentayangan. Itu nggak ada di dalam Islam itu roh gentayangan, jalan-jalan pocong. Nggak ada itu. Kalaupun ada, itu bukan orang yang mati bangun lagi jalan-jalan. Enak bener. Kalau dia orang ahli maksiat dikebukin tuh dia alam barzah. Kok jalan-jalan. Jadi nggak ada istilahnya orang meninggal habis itu jalan jalan ke mall balas dendam. Itu kan sinetron. Jadi orang itu setelah ia meninggal dunia, dia mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Kalau orang baik ia mendapatkan kenikmatan, kalau jahat disiksa. Bukan jalan-jalan, apalagi jadi pocong. Itu kan di daerah luar Jawa sana dan lebih banyak di Jawa ternyata. Makanya kuburannya orang Islam lebih mengerikan katanya. Ada orang saya takut masuk Islam, ada sebuah cerita ya ini ya memang benar cerita itu nyampe ke telinga kita. Ada takut masuk Islam kalau mati jadi pocong ini kan sebetulnya karena salahnya orang Islam. Orang Islam sering bawa cerita pocong gentayangan. Lawannya kiai pakai tesbeh. Sudah begitu kalah lagi perang di masjid dengan pocong. Ini kan malu kan itu ya. <laughs> Wah, musibah ini. Jadi ketahuilah nggak ada istilah gentayangan, nggak ada. Bicara pocongnya dulu, belum sumpah pocongnya. Di samping itu kalau kita mengatakan ada roh gentayangan, itu menyakiti yang hidup. Coba kalau dibilang, bapakmu meninggal ya gentayangan rohnya nggak diterima. Maksudnya kan jahat ya keyakinan orang. Itu kan kurang ajar sama yang hidup. Padahal nggak boleh kita menyebut kejelekan orang begitu, apalagi menyakiti yang hidup. Ikrimah, putranya Abu Jahal, musuh Allah. Putranya Islam namanya Ikrimah. Nabi Muhammad ngelarang. Kufu an abi jahlin takrimatan li ikrimata. Jangan disebut kejelekan-kejelekan Abu Jahal selagi ada ikrimah. Ya, apapun bentuknya kan bapaknya. Jelas kafir Abu Jahal semua orang sudah tahu masuk neraka jahanam. Tapi jangan sering disebut-sebut di depan ikrimah. Jaga perasaannya. Coba kalau kita dibilang bapakmu gentayangan, kurang ajar atau tidak? Nah ini pertama menyakiti yang hidup. Yang kedua, suudon prasangka buruk kepada orang mati. Ketahuilah, kalau orang itu mati dalam keadaan Islam mulia. Orang ketabrak kereta api jeder, belum tentu jelek itu. Belum tentu orang bunuh diri. Belum tentu orang bunuh diri, subhanallah. Ada satu santri, namanya Ajal. Sakit, minta izin tempat izinnya di pesantren. Itu nyebrang kereta. Habis minta izin itu mungkin tidak tahu mikir apa. Subhanallah ya orang mati syahid itu. Jadi di tengah rel kereta api ada di klakson rel kereta api tidak dengar dia itu. Ya sudah hancur. Apakah jelek? Tidak. Dia mati dalam keadaan tolibul ilmu, menuntut ilmu. Nggak ada esok gentayangan, nggak ada itu. Adapun jika ternyata ada orang mati gantung diri, itu pun belum tentu gantung diri, jangan seutuhan sama orang. Orang mati bunuh diri jelek, hina, awas. Orang putus asa, neraka itu. Tapi tidak semua orang yang gantung itu gantung diri. Sekarang kejahatan macam-macam ya. Orang ingin lari dari sebuah tuduhan, maka yang dibunuh digantung, kan bisa. Makanya jangan suudon sama orang meninggal, na'udzubillah. Sekaligus kami ingat, ada orang, seorang tokoh meninggal. Ternyata di depannya itu ada layar komputer gambar yang tidak baik. Subhanallah. Yang suudan, suudan. Tapi suudan tidak boleh. Belum tentu dia itu melihat saat itu. Ada sebuah kejadian ini. Jangan suudan sama orang mati. Di layar komputer. Nah dia mati di depan layar komputer. Waktu itu di layar komputer ada gambar yang tidak baik. Padahal kisahnya dia itu ternyata hanya ingin ngontrol. Ya. Ngontrol padahal itu komputer adalah biasanya adalah memang untuk ngontrol. Ada di sebuah, dia kan punya sekolahnya ada internetnya begitu. Ada internetnya. Kemudian setelah itu dia pengen ngontrol. Biasa, sudah dipercayakan kepada orang tapi ngontrol. Lagi dibuka, itu mati. Belum tentu orang itu adalah jotor. Artinya jangan prasangka buruk kepada orang yang mati. Selagi dia ahli Islam, tutup semua aib itu. Su'ul khotimah. Hati-hati, siapa yang bisa menghukumi su'ul khotimah? Nggak ada. Ada orang kelihatannya jelek matinya. Jangan. Kita berprasangka buruk. Kecuali orang menyeru kepada bid'ah. Orang menyeru kepada kesyirikan. Orang ngaku nabi. Orang ngaku punya surga, punya Tuhan. Ah, macam-macam. Itulah, itu boleh kejelekan-kejelekannya disebut kejahatannya itu. Tapi kalau urusan maksiat pribadi, jangan pernah zina, jangan disebut. Misalnya naudzubillah. Kita melihat orang pernah berzina, terus bagian mohon maaf kemaluannya itu kotor. Ada pernah suatu ketika ada seorang memandikan mayat langsung begini nempel. Rupanya sambil memandikan dia itu berkata, ini loh suka zina. Sambil menunjuk kemaluan orang itu merendahkan di saat mencuci itu. Di saat memandikan dia tuh menuduh inilah orang yang biasa zina nempel tangannya itu tidak bisa dilepas. Akhirnya para ulama bingung, kenapa ini tidak bisa dilepas? Akhirnya satu berfatwa. Bertanya, kamu tadi ngomong apa? Terus terang, saya ngomong ini pernah zina. Lah itu namanya kodab, nudo orang zina nggak pakai saksi. Agar tangan lepas, cambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali, lepas. Sudahlah, pokoknya kalau ada orang meninggal, tutup mulut. Biarpun kita melihat kejelekan kayak apapun, jangan bicarakan kejelekan orang mati. Apalagi sampai dibilang rohnya gentayangan. Nih, ini musibah ya zaman sekarang. Dan ini keyakinan orang kampung nih, roh gentayangan mati. Kalau ternyata ada orang meninggal, bunuh diri, kemudian di atas kuburnya ada yang gentayangan, pocong dan sebagainya. Itu bukan dia bangun. Tapi syaitan itu ya syaitan itu ya jri ala bani adam majradam. Setan itu ngikuti jalan pikiran. Dia bisa menjelma. Jelma jadi macam-macam. Kalau kita meyakini di bawah pohon beringin itu ada apa-apanya, kelihatan besok itu. Itu setan. Pokoknya orang itu bagaimana agar syirik. Nyiroro kidul, palsu itu dusta bualan itu. Tapi mungkin ada orang yang melihat ada di atas air kereta. Itu setan. Pokoknya gimana agar orang syirik. Di kuburan ada gentayangan, ada ini. Itu bukan roh gentayangan, setan. Tidak beda dengan setan yang goda kita, hanya caranya beda. Dia menjelma jadi bentuk begini, bentuk begini. Bukan orang gentayangan. Jadi pocong itu adalah khurafat, itu adalah jangan dipercaya. Itu bukan orang di alam barzah lalu ke alam dunia lagi gentayangan. Orang dari alam barzah bisa ke alam dunia membabil karomah. Keramat. Allah memuliakan. Ada orang senang begitu senangnya untuk tawaf. Sehingga setelah meninggal dunia, sesaat diberi oleh Allah kesempatan untuk bertawaf. Nabi Musa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ditemukan di solat. Padahal sudah meninggalkan solatnya di dunia. Ditemukan solat, dilihat dalam keadaan solat. Di mana? Di dunia. Jadi ada orang di alam barzah, Allah memberikan kelebihan, dia masuk ke alam dunia ini karena sebagai karomah. Membantu kadang-kadang. Datang, tapi ingat. Itu pun tidak bisa kita mengatakan A telah jalan-jalan nggak ada. Dan kita tidak bisa mengatakan uh, tidak bisa kita itu mengarang-arang yang begitu. Itu urusan kalau karomah itu Allah yang buat, Allah yang kasih. Bukan konon umum, bukan undang-undang umum. Baik, itu saja. Kemudian sumpah pocong nggak benar. Apa maksudnya? Nggak tahu kita bentuk sumpahnya apa. Dan sumpah itu ya demi Allah. Demi Allah. Dan kita boleh bersumpah pun dalam urusan-urusan yang wajar. Kalau orang bersumpah untuk urusan-urusan yang haram, nggak boleh. Kemudian kita pun boleh menyumpah orang, itu pun dalam urusan amanat sesama manusia. Misalnya benar demi Allah kamu tidak mencuri, itu. Tapi kalau bersumpah kamu tidak zina ya, haram kita menyumpah orang urusan zina. Urusan selingkuh. Ini ada sumpah pocong gara-gara selingkuh. Ini nggak boleh kita nuduh orang selingkuh pakai sumpah lagi. Kalau ada orang dikatakan kamu zina ya, itu sudah nggak boleh nuduh. Orang tidak boleh mengatakan kamu berzina, apalagi pakai sumpah demi Allah, kamu berzina atau tidak. Subhanallah. Termasuk ini awas, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita tentang sebuah film tentang pornografi, tentang film-film yang seperti itu. Itu haram kita ikut-ikut nyebarkan. Kita ikut ngomongkan saja, ikut menggunjing dia. Semestinya kalau ada orang terjerumus dalam kehinaan, membuat film semacam itu, kita doakan agar benar. Seharusnya kita nangis dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah kita ikut menyebarkan sana kemari cerita, akhirnya mohon maaf, film yang tidak benar itu sampai di kampung-kampung di pelosok-pelosok. Barangkali ustadz yang gak pernah tahu pun jadi tahu. Orang yang tidak tahu musibah ini gara-gara begitu maraknya cerita tentang itu. Kalau kita tanya, kamu melakukan tidak selesai. Video tidak bisa jadi bukti. Kalau memang pemerintah, pemerintah itu jujur, semoga dengar Pak SBY ya. Kalau pemerintah itu benar, cukup diamankan pelakunya. Kalau memang dia benar melakukan, kalaupun tidak segera ditutup, yang harus dihukum itu yang nyebarkan perlu ditangkap semua HP yang menyimpan ini masuk penjara. Seharusnya begitu. Semestinya. Karena itu menyebarkan fitnah, sebar sana, sebar sini, sebar situ. Eh diusut itunya. Padahal kalau ada orang mengatakan kamu zina ya, enggak selesai, enggak boleh kita paksain. Kecuali kita punya bukti. Buktinya empat saksi. Atau dia sendiri ikrar. Kalau sudah ikrar dihukum bukan diributkan. Bukan diributkan, dihukum selesai. Akan tapi lihat dasar media mengen pengen rusak umat. Sehingga di daerah Kalimantan pelosok ada orang kampung sudah bisa melihat itu semua. Na'udzubillah. Ya Allah, dirusak umat ini dengan yang demikian itu. Maka haram majlis kita membicarakan itu. Gitu loh. Kalau kita lagi duduk sama orang, jangan ngomong itu, ngomong yang lainnya. Kita nyebut namanya pun tidak tega, takut babegibah, menggunjing. Itu jangan ikut-ikut memberitakan tentang hal itu selesai. Lah itulah jadi sumpah pocong tidak ada. Yang ada sumpah beneran. Disumpah demi Allah dalam hal-hal sepele dan orang jangan banyak sumpah. Jangan hal-hal yang tidak ada artinya. Sumpah itu misalnya dibutuhkan demi Allah. Saya tidak melakukan itu semua karena untuk tujuan meyakinkan kepada orang. Tapi kalau urusan dosa kepada Allah tidak boleh kita menyumpah orang. Demi Allah kamu tidak zina? Enggak perlu. Sumpah ya, berani sumpah Sumpah saja nggak boleh. Sumpah pocong ya? nggak ada. Tidak usah melakukan yang demikian itu. Baik. Kemudian masalah e, niat di dalam sholat. Niat itu adalah di saat kita melakukan pekerjaan sholat. Yaitu waktu takbiratul ihram itu niat kita lintaskan. Adapun di saat kita hendak wudhu niat sholat nggak dianggap di dalam madhab Imam Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, sholat itu nggak pakai niat. Sebab orang wudhu itu ya untuk sholat, ya ke masjid mau ngapain? Mau main bola? nggak ada. Main bola di lapangan. Masjid mau sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah, nggak usah pakai niat. Dia ya sudah Allah wakbar sah. Sebab itu pasti niat ada di dalam hati. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i harus ada niat dilintaskan waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Niat di situ. Kalau sebelumnya itu mukaddimah niat, maka membaca usolli fardad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala itu sunnah saja diucapkan dengan lidah. Hakikatnya bukan di situ niat itu. Niat itu di dalam hati. Setelah itu Allahu akbar itu niat. Dan yang dilintaskan bukan yang panjang itu, mungkin nggak kejar kita. Dilintaskan, aku niat sholat fardu yang wajib. Duhur, aku sholat duhur wajib. Dilintaskan itu saja. Allahu Akbar. Biar tidak kena was-was. Memang orang sering kena was-was itu kalau memasukkan semuanya. Usalli dihadirkan. Allah. Allah. Hmm. Awas was-was itu. Orang was-was ini Masya Allah. Ada seorang alim dalam madhab, ada seorang alim besar. Ditanya tentang orang was-was. Orang was-was itu aneh. Sudah melakukan katanya belum melakukan ya. Wudhu, wudhu lagi. Kenapa? Kayaknya saya belum wudhu. Balik lagi. Kenapa? Kayaknya belum wudhu. Masya Allah. Ditanya ke imam. Ini ada orang sudah wudhu. Lalu dia mengatakan kayaknya belum wudhu. Terus wudhu lagi. Kemudian setelah wudhu kayaknya belum wudhu. Wudhu lagi. Gimana? Oh. Kalau orang itu sudah nggak wajib sholat. Kenapa? Oh, sudah wuduk bilang belum wuduk kan orang gila ya. Sudah wuduk kok bilang belum wuduk Ini kan aneh. Sudah orang itu sudah biar wuduk lagi. Itu gila. Orang waswas was itu gila. Guru waswas was muridnya pasti waswas. was Imam Ghazali paling marah lah itu. Jadi makanya niat ini sering orang kena waswas. was Oh, niat itu gampang. Soalnya dihadirkan niat. Pokoknya biasanya yang bingung malah ngelamun. Niat A, takdir, eh, kalau dalam niat itu di dalam tahap syafi'i dikukuhkan. Tiga hal yang harus dihadirkan kalau sholat fardu. Maksud, maksud melakukan sholat. Nama sholatnya disebutkan. Kefarduannya diyakini. Salli fardod duhri. Itu tak yang wajib. Salli fardod duhri. Allah Akbar. Dilintaskan di hati sedikit tak selesai. Allahu Akbar. Jadi niatnya itu waktu takbiratul ihram. Jadi waktu Allah Akbar itulah niat. Kalau sebelumnya nggak dianggap, sholli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal qiblat Allahu Akbar nggak sadar, nggak sah itu. Jadi menyadari dan sedikit dong, nggak usah susah, bukan yang panjang itu. Intinya tiga itu, aku sholat duhur fardu, Allah Akbar, beres. Baik, itu masalah niat. Jadi kalau masih wudhu niat sholat subuh, sholat duhur nggak dianggap dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian sejauh, sejauh mana nikmat dunia ini dibanding nikmat akhirat. Ada macam-macam, tinggal buat siapa ini? Kalau buka buat ahli iman, nggak ada nikmat di dunia ini ternyata. Nabi Muhammad sudah mengatakan kok bahwasanya dunia itu adalah sejinul mukmin penjara bagi ahli iman. Tapi jannatul kafir ya, surganya bagi orang kafir. Wah. Lah itu. Jadi kalau dibanding dengan di akhirat yang nggak terlihat sama sekali. Seberapa persen? Enggak ada 0, enggak tahu hitungannya dijajar ribuan angka, 0 enggak ketemu nanti. Enggak ada apa-apanya. Siksa di dunia ini ada orang sengsara, oh makan susah, korengan jantung, paru-paru, kolesterol, oh. Itu semua dibanding siksa di neraka enggak ada apa-apanya. Kecil sekali di dunia ini. Makanya waktu Sayyidina Umar naik kuda diikuti oleh pengikut-pengikut beliau, di atas kuda yang mewah, gagah, tiba-tiba ada orang Yahudi. Berhenti kau khalifah. Siapa kau? Aku adalah orang Yahudi. Kenapa? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa nabimu itu pendusta. Kok bisa? Iya. Aku dengar nabimu berkata bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman kepada Nabi kepada Muhammad dan akan menjadi sorga bagi orang yang benci gak percaya ke Muhammad tapi kenyataannya kamu enak diikuti orang, le saya ini kok fakir sengsara. Orang Yahudi ini. Saya cari makan saja susah. Ini kan gak benar mu ngomong. Katanya surga bagi orang yang gak beriman. Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketahuilah wahai orang Yahudi. Seenak-enaknya yang aku rasakan saat ini. Tidak ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat. Dan engkau yang sengsara nyelungsep kayak begini nih Nggak ada apa-apanya dibanding nanti seksa di akhirat. Itu loh. Jadi kamu masih surga ini, menanti. Nah ini. Jadi kalau berbandingannya nggak akan ketemu ya. Jadi di dunia ini adalah nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Hanya nikmat ukuran di dunia, iya. Jadi satu nikmat yang kita rasakan di akhirat nanti, wah nggak ada apa-apanya sudah dunia ini. Lupa semuanya. Baik. Kemudian kotoran cicak air sedikit kemasukan najis itu secara otomatis akan berubah menjadi najis. Baik itu berubah atau tidak berubah. Ya. Baik berubah atau tidak berubah. Waduh, susah ya. Tadi sudah dikuras, ada lagi. Kuras ada lagi. Dengar pesan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ketahuilah kalau ada hukum Islam yang memberatkan, ketahuilah bukan itu hukumnya. Enggak begitu Islam ya. Aslinya memang seperti itu yang kita fahami dalam fikih madhab Syafi'i. Air sedikit kemasukan kotoran maka langsung menjadi ke, kemasukan najis langsung menjadi najis. Air kurang dua kolah kemasukan najis, biarpun tidak berubah, najis. Baik, di sini ada celah. Dimaafkan. Dimaafkan, ada termasuk kemasukan hal-hal yang semacam ini. Kalau memang ragu urusan dimaafkan, ikut saja Imam Ghazali. Nggak ada istilahnya air sedikit dan air banyak. Imam Ghazali itu mengatakan kayak Imam Malik. Pokoknya asalkan tidak berubah. Bukan hitam karena kotoran cicak. Berarti masih benar. Jadi nyantai saja. Kecuali kolam kita gede banyak. nggak ada masalah. Tapi kalau air adanya itu-itu saja. Susah cari air. Jangan ngambil pendapat yang merepotkan. Ada pendapat yang mengatakan. Nahat madhab kita Imam Syafi'i. Dimaafkan asalkan yang masuk itu adalah jenis kotoran yang memang susah dihindari. Cicak kan nggak punya rumah sendiri ya. Dia di mana-mana. Maka ini. Tapi kalau kotoran ayam mah yang salah yang punya air. Taruh di mana ayamnya? Ya kalau cicak memang begitu. Jadi termasuk cicak bahkan sampai derajat tikus dimaafkan. Karena rumah orang dahulu itu adalah di mana-mana tempat tikus. Itu yang dimaafkan. Lebih dari itu biar lega, masalah maaf memaafkan, ikut saja madhab Imam Malik atau Imam Ghazali, madhab Syafi'i. Bahasanya biarpun air itu sedikit kalau kemasukan najis asalkan tidak berubah itu di tidak apa-apa. Adapun tadi masalah cicak ada pemaaf karena itu termasuk yang susah untuk dijaga. Karena cicak yaitu tadi tidak punya tempat khusus. Ada lagi di samping cicak, tikus, pokoknya kotoran-kotoran yang bakal jatuh ke tempat kolam kita, itu jenis yang dimaafkan dan ini adalah kemudahan di dalam fikih. Jangan sampai disiksa orang Gara-gara urusan air sederhana. Tapi kalau selagi masih dalam keadaan normal, pakai madhab syafi'i. Orang harus kukuh di sini. Syafi'i, syafi'i. Dua kolak, dua kolak. Darurat macet terus nih. Di kota ini. Masa air ngalir jam 4. Jam setengah 6 sudah mati. Siang bingung nih. Gimana? Air cuma satu bak sedikit. Bak kecil. Kemasukan cicak. Apalagi bukan. Ada kemasukan apa gitu. Wah repot ya. Satu drum minyak goreng dagangannya satu-satunya kemasukan tikus mau dibuang semuanya dalam mazhab syafi'i kan begitu ya najis semuanya ya Allah masa Islam repot enggak Islam tidak merepotkan ada solusi dan asalkan tidak main-main kalau kita mengambil hukum lemah itu boleh asalkan jangan masuk ikut campur hawa nafsumu kata para imam imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani baik itulah jadi itu adalah enggak apa-apa kalau memang kasusnya semacam itu Imam masbuk, kemudian ada imam masbuk itu orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Imam sudah selesai, dia masih kurang. Lalu berdiri lagi dia, ngelanjutin. Gimana? Kalau dia ngelanjutin, boleh. Misalnya berdua. Sama-sama masbuk ya. Akhirnya yang satu mundur. Yang satu jadi imam. Kalau tadi sahkah? Kalau masalah sah, sah. Tapi bukan yang terbaik. Yang baik adalah langsung lanjutin sendiri-sendiri. Dijelaskan di dalam kitab klasik, ya kitab lama kayak Fathul Mu'in, itu makruh. Dan makruh jenis itu adalah makruh yang menghabiskan pahala jamaah. <laughs> Bukan tambah untung kita. Jadi kalau sudah sama-sama masbuk, ya sudah. Sendiri-sendiri. Gak usah yang satu mundur, kemudian yang satu jadi imam. Gak usah itu semuanya. Tapi saya sering melihat di mana di kampung banyak kalau cuma melihat saja. Kita pengen ilmu kan? Bukan berarti yang kita saksikan biarpun itu ustadz kita di kemarin hari ya. Tidak begitu ternyata. Suruh baca misalnya nggak usah jauh-jauh kita fatul Muin dengan kalimat yang sama. Judulnya gitu pertanyaannya. Kalimatnya takbir semacam itu. Kadang-kadang orang kaget kan ya. Kita, kita tuh jarang menyebut nama-nama kitab ya. Tidak penting. Yang penting ini yang kita sampaikan. Kalau ada yang perlu data nanti ditunjukkan. Jadi itu para ulama menjelaskan begitu, nggak usah yang satu mundur. Kalau masalah sah, mah sah, nggak ada apa-apa. Tapi masalah keutamanya itulah yang tidak ada. Kemudian menjadikan makmum jadi imam, itu gimana? Sama kasusnya. Makmum masbuk sendirian. Kita datang ya, mau bermakmum dengan dia. Adalah boleh. Sah Cuman lebih baik adalah nunggu saja sama-sama orang yang belum sholat. Itu lebih bagus. Tapi kalau sudah mentok, ini masjid itu jarang ada yang datang. Sudahlah untung empat orang ini. masih untung. Kita terlambat. Ada masbuk satu, kalau saya tidak ikut ini, wah habis tidak bisa sholat. Ikut saja dalam keadaan darurat begitu tuh. Tapi kalau sudah nggak masih ada harapan orang yang mau datang, ikut saja apa tunggu saja jamaah yang yang baru itu lebih bagus daripada menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Pertanyaan tertulis banyak sekali ini. Apakah boleh bersodakoh uangnya dari pinjam atau ngutang? Boleh, asalkan dibayar nanti ya. Boleh saja. Karena bisa saja gajian saya itu tanggal 30. Tapi ini mendesak ya Allah. Ini orang kayak perlu dibantu. Eh dek, dek saya ngutang 100 ribu nanti insya Allah saya bayar. Boleh. Tapi kalau ngutang gak tahu dia nggak punya tabungan, nggak bisa bayar, banyak ngutang. Saya akan pinjam berapa? 10 juta, kasih ke masjid. Bayarnya gimana? Nah ngaco itu namanya ya. Jadi boleh ngutang untuk sodakoh, itu boleh. Ngutang untuk sodakoh. Karena dia tahu tabungannya atau mungkin duitnya masih di jalan atau belum cair itu boleh dan tidak aib itu dan bukan dosa yang dosa itu punya utang sudah jatuh tempo nggak mau bayar malah sodako itu yang nggak benar punya utang jatuh tempo bayar utangnya nggak mau sedekahnya yang senang itu nggak benar beda loh ya utang untuk sodako dengan punya utang lalu sodakoh. Punya utang juga boleh sodakoh. Asalkan utangnya belum jatuh tempo. Utangnya itu 2013 baru bayar ya. Nyantai aja. Sekarang mau sedekah. Mangga. Boleh. Gaji yang saya terima pas-pasan. Untuk kebutuhan dan kuliah anak. Oh iya. Kalau begitu jangan maksain bu. Karena kuliah untuk anak kita sedekah. Jangan maksain urusan begitu. Kalau memang gajinya pas-pasan, di mana saya? Luar biasa. Ini ibu ini ya sudah gajinya pas-pasan masih berusaha untuk sedekah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Nanti ibu bisa sedekah banyak ini yang tanya ini. Ibu atau bapak ini bakal bisa sedekah karena kerinduannya untuk sedekah banyak. Tapi kalau pas jangan dipaksain. Kalau pengen sedekah, Bu, kurangi dapurnya. Biasanya kalau bikin sayur lima ikat jadi dua ikat. Tiga ikatnya sedekahkan. Kalau kopi biasanya 3 sendok, gula manis kurangi satu. Nanti kalau ditabung sebulan bisa nabung itu. Jadi pandai-pandai mengatur dapur ya. Sebab ada ibu-ibu pandai senang sedekah itu tapi suaminya jadi bangkrut. Ini kan kacau. Kayaknya baik, aduh ibu ini dermawan bener. Tak taunya suaminya kok kurang terus dek gimana nih. Wah sedekah banyak. Suaminya yang lungset nanti. <laughs> Nggak bener itu ya. Sedekah itu harus ada aturannya. Alhamdulillah hutang-hutang itu tertutup. Bagus, sudah bisa sedekah, utangnya tertutup, baik, itu tidak ada masalah. Cuman ada aturannya, jangan sampai kita itu menjadi orang yang dikejar-kejar utang, itu nggak benar. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengatur waktu sholat untuk sopir masinis pilot? Nggak ada masalah. Di situ ada sholat jamak ya, kan sudah dijelaskan. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Bisa orang sepanjang hidupnya sholat jamak itu boleh. Selagi masih dalam bepergian terus. nggak ada masalah. Terus jamak sholatnya tiga kali dok ya. Subuh, duhur langsung dengan asar. Ini nggak ada. Tapi nggak ada alasan ninggalkan sholat. Di jamak itu solusinya. Sopir, pilot sama saja. Di jamak. nggak ada istilahnya nggak bisa sholat. nggak bisa berdiri tuh. Kalau mungkin pesawatnya tidak stabil ya tapi pesawat itu enak kok. Duduk nggak apa-apa. Sebab kalau berdiri kadang-kadang takut ada goyangan-goyangan. Maka itu sholat dengan duduk dan selesai. Kemudian sama masjidis. Apalagi masjidis lebih enak. Kalau masjidis bebas. Ada di tempat istirahatnya itu dia bisa melakukan sholat sebebas-bebasnya. Tetap sholat. Sudah kita ajari kemarin masalah menghadap keblat. Kalau sholat fardu harus menghadap keblat. Kalau sholat fardu nggak menghadap keblat. Sudah nggak dosa. Tapi nanti wajib ngulang. Itu saja ini ilmunya sudah dulu barangkali kalau ingin lihat nunggu pengulangannya suatu saat atau ngambil rekamannya. Kita semua ada pengajian kita di sini itu direkam. Nanti bisa dikumpulkan CD atau MP3 Sarah hikam. Jadi bisa diputar kembali siapapun yang ingin mendengarnya. Baik. Kemudian yang eh, kami hormati tanya tentang akikah. Boleh tidak seorang anak mengakikahi orang tuanya? Yang kedua, seorang kakak mengakikahi adiknya yang sudah meninggal. Sedangkan kedua orang tuanya masih hidup. Baik, akekah itu sunnah, bukan wajib. Dan sunnah itu dibebankan kepada orang tua. Atas anak yang belum balik. Kalau anak kita sudah balik, kok kita belum sempat ngakekai, ya sudah los. Kalau kita masih mau ngakekai, akekai kasihkan saja suhu akekah sendiri. Kasihkan duit, nak ini aku kambing, kasih kambing dua, niat-niat sendiri sana akekah. Enggak. Boleh kita mengakekahkan orang lain. Orang tua pun boleh. Tetapi aslinya tidak dituntut kita. Kita harus paham. Akekah sunnah. Jangan maksain. Aduh akekah orang tua saya belum akekah nanti gimana. Sebab semua kelahiran itu adalah tergadai dengan akekahnya. Amalnya nggak bisa terima. Bukan. nggak. Akekah tidak wajib. Orang nggak pakai akekah pun ya bisa masuk surga. Kadang-kadang ditakut-takut dengan itu. Jadi akekah kayak wajib. Masya Allah. Enggak, akikah tidak wajib itu adalah sunnah. Adapun dalil-dalil yang ancam itu enggak ada, itu enggak benar hujah semacam itu ya. Jadi enggak ada ancaman-ancaman. Jadi sunnah ya sunnah. Anak laki-laki dua, anak perempuan adalah satu. Kemudian mengakikai adiknya yang sudah meninggal. Menengakai orang mati itu adalah tidak ada aslinya. Dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i enggak ada. Akan tapi bisa, tetapi jatuh sedekah nanti. Hanya untuk pemuas hati saja. Kasihan, anakku dulu belum sempat aku akekai karena aku nggak punya duit. Sekarang kok meninggal ya sudah akekai. Akekai jatuh sedekah, pahalanya nyampe nanti. Nah, ini. Baik. Di dalam kitab fikih kita adalah, kalau ada orang berwaksiat, kalau mati tolong akekai saya. Maka di akekai memenuhi wasiat, tapi jatuhnya bukan akekah, jatuhnya adalah sedekah. Mohon doa. Ini doa. Apa mau tentang beliau berdagang. Seorang saya punya ibu, eh, ibu saya anak seorang berdagang. Seringnya uangnya itu ada di luar karena banyaknya dikreditkan hal seperti mau tanya tentang profesi ibu anak itu seorang berdagang. Ibu anak itu seorang berdagang. Beliau itu seringnya uangnya itu ada di luar. Maksudnya di orang begitu mungkin ya. Karena banyaknya dikreditkan. Oh ya, dagangnya kredit. Hal itu nggak apa-apa. Kredit barang-barang kita sendiri nggak apa-apa. Misalnya saya menjual panci. Karena kalau ke daerah-daerah ya sudah bayarnya dua bulan, nyicil, boleh saja. Kredit jual kredit itu boleh. Yang nggak boleh itu kredit yang menjerumuskan ya. Kredit lalu kita masukkan ke bab riba. Saya Misalnya Anda mengkredit mobil kepada saya, tapi urusan Anda nanti urusan bank riba, itu tidak menjadi bermasalah. Kreditnya mah boleh. Kredit itu misalnya kami punya mobil. Mobil kami jual kepada Anda 50 juta, tapi bayarnya sedikit demi sedikit sampai setahun itu boleh. Tapi kalau saya tidak punya mobil, tapi saya bisa memberi mobil, ini saya ambilkan ke perusahaan, tapi perusahaan nanti saya dengan sertifikat mobilnya saya masuk ke bank, Anda bayari ke bank. Anda berurusan dengan bank, saya nggak benar. Jadi kalau urusan-urusan semacam itu kredit yang benar itu ada. Jadi kredit yang masih benar ada, banyak yang nggak benar. Kalau yang benar milik-milik Anda, panci-panci Anda, barang-barang Anda dikreditkan, itu boleh. Yang namanya jual beli sebagian kontan, sebagian tidak kontan. Karena kredit kan sebagian kontan, sebagian tidak. Baik. Bagaimana hukumnya asuransi haji jika kita mengikuti asuransi tersebut dengan membayar cicilan per bulan 400 ribu. Dalam jangka asuransi atau arisan? Mestinya arisan ya. Asuransi haji. Jika kita mengikuti asuransi tersebut dengan bayar cicilan per bulan 400 ribu dalam jangka 10 tahun, kami dapat 100 juta. Apakah kami wajib membayar zakat? Awal zakat. Pertama, kalau empat asuransi itu boleh, asalkan sesuai dengan kaedah aturan syariat. Asuransi itu ada, tapi dengan beberapa prosedur. Ibaratnya begini loh asuransi. Ayo jamaah ini, ayo jamaah ini semuanya ngumpulin uang. Setiap majelis, setiap pertemuan ribu rupiah. Untuk apa ini? Nanti kalau ada yang mati dapat santunan 10 juta. Dengan sukarela didata semuanya. Jadi nanti kalau ada yang nggak punya duit tetap dapat jatah karena anggota keluarga kita kan. Dan nggak ada istilahnya hangus. Kemudian duitnya yang selama ini kita kumpulkan itu adalah untuk kita kembangkan dalam bisnis yang halal. Tapi kalau sudah asuransi kita, sudah nanti kalau kita nggak bisa bayar hangus, sudah begitu uang kita di situ diputar di dunia haram, di dunia riba-riba lagi. Lah ini yang nggak benar asuransinya. Jadi asuransi itu ada digambarkan Islam itu boleh. Yaitu kita sekelompok orang ngumpulin duit, nanti duit itu dikembangkan dalam ekonomi yang halal. Kalau ada yang butuh nanti boleh dia mengambil mati dan sebagainya. Ini adalah kita tidak tahu seperti apa bentuknya asuransi. Kalau asuransi syar'i memang ada kurangnya, tapi itu ada celah lah untuk kita masuk kepada dunia kebenaran. Nggak apa-apa. Kalau ada kekurangannya wajar. Ibaratnya dia seperti bayi yang mau lahir, kalau kurang jangan dibunuh, dibenahi itu. Ada kekurangannya dibenahi, tapi harus siap dibetulin. Jadi pihak asuransi harus dekat sama ulama agar diluruskan. Kalau memang mereka dekat kepada ulama, asuransi benar nanti. Bakal bisa benar. Baik, ada adapun duit 100 juta, uang itu tidak wajib dizakati kecuali sudah nginep satu tahun. Memenuhi nisab lebih dari 2-3 juta lebih dari senilai 94 gram emas murni. Jadi kalau sudah satu tahun baru keluar zakat. Kalau belum tidak wajib zakat. Ini saja masih banyak yang belum dijawab. Ini ini ada minta doa-doa. InsyaAllah ada rezeki. Baik, ada yang belum bisa dibaca, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kita doakan ini semuanya yang minta doa yang tertulis dan juga ini lagi Iwan Setiawan yang mengajak kesembuhan. Dan juga orang yang telah membantu pesantren kita semuanya ikut membeli pembelian tanah yang baru kita pelebaran tanah. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka dan membangun pondok, semua usaha-usaha pesantren yang mengembangkan usaha pesantren demi kemakmuran pesantren yang membantu semuanya semoga Allah memberikan kemudahan kepada urusan mereka dan minta doa yang barusan kita baca semoga Allah kabulkan hajat mereka yang ujian dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang susah cari kerja didapatkan, yang belum menikah, yang ingin menikah dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang halal, yang soleh, yang menjadikan mereka bahagia, yang solehah menjadikan mereka bahagia. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada mereka yang membantu pesantren kita semua, memberikan keikhlasan kepada kita berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan, Suratul Ladin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqdulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa afirna wa la tuftir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih berikan kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, dalam masyarakat kami, dalam keluarga kami ya Allah. Jangan ada percekcokan di antara kami ya Allah. Ya Allah yang Maha pengasih pencipta cinta. Berikan kepada kami kecintaan agar kami bisa mencintaimu ya Allah. Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mencintai sesama kami karenamu ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam urusan dunia. Untuk bekal di akhirat. Dan jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah hinakan dunia di mata kami ya Allah. hina Jadikan dunia hina di mata kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah hati kami memuliakan dunia ya Allah. Akan tapi ya Allah, ya Allah mudahkan dunia untuk kami. Jangan kau jadikan kami budak dunia, ya Allah. Akan tapi jadikanlah dunia budak kami, ya Allah. Yang akan kami gunakan untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Sungguh bagimu ini sangat mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Kehinaan di rumah tangga kami. Keindahan di masyarakat kami, ya Allah. Yang di rumah tangganya ada keceksokan, ya Allah. Luluhkan hati mereka sehingga mereka saling mencintai karenamu. Ya Allah yang hidup dalam rumah tangganya tidak indah, jadikan indah Ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang bakal dimuliakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah. Putra-putri kami, harapan kami, keturunan kami, keluarga kami Ya Allah. Dan orang tua kami ampuni mereka, orang tua kami, guru-guru kami ampuni mereka, dan kami ampuni kami semua Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah siapapun yang hadir ke tempat ini Ada di antara kami Kami punya dosa, maka ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini Allah Kami takut Ya Allah mati dalam keadaan membawa dosa Ya Allah, Ya Allah sebesar apapun dosa kami Engkau sungguh maha pengampun Maka ampuni kami Ampuni kami Ya Allah, jauhkan kami dari zina Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam zina. Ya Allah, siapapun yang pernah terpleset dalam zina, Ya Allah. Kami mohon, berikan kepada mereka pengampunan. Dan berikan kepada mereka kesadaran. Dan tutup aib mereka, Ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang zina. Jauhkan kami dari membicarakan orang zina, Ya Allah. Ampuni kami dan ampuni mereka semua. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua. Jauhkan kami dari rebutan waris dengan saudara ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari ribut urusan dunia ya Allah. Ya Allah, ya Allah bimbinglah kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.